Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu li banafi in win nafa hatta yasiha alaikum ismun nafa wa arju law ahad marid wa nawa in syafanillahu ba'an fa'an nas an yashfiyahu Allah. Hatta ra'a ba'du sadah wal Habib Umar bin Husin Marzaq al khulafa al arba'ah ya'uduna wa huwa marid hatta wasala ila sayyidina Uthman qala lahu ud'u li bisyifa' قال لو بشرط النفع أو كما قال فشفاه الله وفي قوله تعالى وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ما يدل على ذلك حتى أنه تحصل له المتعة في العمر اه الحبيب أحمد عمر بن سميد بركاته كبدا بنافع إنوي النفع وي بنافع niatono untuk manfaat. Hatta yasihha alaikum ismun nafu sehingga persis namanya dengan banafi itu. Ya, banafi. Persis no, niatono untuk bermanfaat. Kemudian Habib Ahmad Umar menyatakan arju lau ahad narid. Aku berharap kalau ada orang yang sakit, sakit misalnya. Wanawa dia niat begini, insyafanillah ba'an Kalau Allah menyembuhkan aku, aku akan memberikan manfaat kepada manusia. Jadi orang manfaat kepada manusia. An yashfihi Allah. Dia akan Allah berikan kesembuhan. Nanti kalau sakit, obat boleh, tapi niat. Inti tanam. Kalau anak sembuh, akan manfaat akan menjadi orang manfaat kepada orang. Insya Allah berkat niat kamu akan Allah Subhanahu Wa Taala beri kesembuhan. Begitu juga dalam urusan yang lainnya sebenarnya. Punya tanah mau dijual misalnya. Niatan oh kalau laku anak akan buat ini, anak akan buat itu yang manfaat. Punya urusan kepingin goal, niatan oh untuk itu insya Allah Allah akan lancarkan. Cuma beneran loh, jangan kalau sudah laku ini khianat, entek kon, tumpes. Nah. <laughs> Dikatakan Al Habib Umar bin Hussein Marzak pernah dia waktu sakit Dia mimpi ketemuan Khulafaul Arba'ah. Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Uthman dan Sina Ali. Disambangi oleh Khulafaul Arba'ah. Semuanya nyambangi dan ketemu Sina Abu Bakar salaman sama Abu Bakar menyatakan ud'uli bisyifa doakan aku sembuh doakan Sina Abu Bakar Sina Umar juga demikian sampai kepada Sayyidina Uthman doakan anak sembuh syarat anak akan sembuh tapi jadi orang manfaat Karena dia saya terima syaratnya bangun tidur sembuh huh? bangun tidur sembuh dan ini termasuk bagian daripada ayat Al-Quran wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard adapun memberikan manfaat kepada manusia maka Allah tetapkan di bumi. Ya dipanjangkan umur orang-orang manfaat itu. Hah? Di, ini termasuk sabab untuk supaya mendapatkan panjang umur adalah jadi orang manfaat. Sing madorot itu orang semuanya kepingin mati. Rabbi yakbidu hadar rajul khas. Mudah-mudahan mati dah ini orang. Eh, yukhasirun nas. Merugikan orang ini. Karena itu jadi orang yang manfaat. Supaya kamu tadi itu diharapkan oleh orang panjang umur. Semua orang doakan nanti panjang umur nantinya. Ah, iya. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling manfaat kepada manusia yang lainnya. Dikatakan manusia ini kalau diibaratkan seperti binatang manzilahnya ada yang seperti sapi. Hmm. Ya tenaganya manfaat, susunya juga manfaat, dagingnya juga manfaat. Tapi bisa dinikmati dagingnya bisa dinikmati kemudian susunya juga menyehatkan tenaganya bisa dibuat untuk bekerja unta juga demikian ya. Ada lagi seperti merak, burung, seneng dirawat aja suaranya aja. Tapi dirinya tadi itu tidak apa namanya bermanfaat tapi nilainya kurang nggak seperti yang pertama bukan menjadi kebutuhan untuk hiburan untuk hiburan ada lagi tidak madorot tidak manfaat tidak merugikan dan tidak manfaat apa ya, semacam-macam ya ada bekecot misalnya kodok ya, ini tidak ada madorot ada manfaatnya nih mau dibuat Kerengsingan kodok ya tidak mungkin nih. Yang ketiga, <coughs> ada yang madorot gak manfaat. Seperti tikus, manfaat. Madorot dia. Di antara manusia juga begitu, ada yang memberikan manfaat ngomongnya enak, sikapnya bagus, hartanya juga disumbangkan, pikirannya juga manfaat kepada orang ada. Ada hidupnya ya tidak merugikan, tidak madorot. Kelasnya kodok ini. Ya ngajar enggak, cuma ya ya enggak belajar gitu loh. yang enggak bantu Ya, tidak nipu. Ini kelas kodok ini. Dimatikan HP semuanya. Kemudian yang ketiga, jadur. Ini kelas tikus ini. Ngerikiti terus ini. Cari masalah terus. Ini kelas tikus ini. Fasakoh ada. Ada juga seperti pohon manusia itu. Pohon itu ada rindang dan berbuah. Rindang dan berbuah. Nanti ada pohon kurma, ada pohon apa lagi itu? Mangga, itu kita bisa bernaungan di situ. Kemudian buahnya hasil, kayunya bisa manfaat. Ada lagi rindang tapi tidak berbuah. Dijukuk kayu nidok biasanya pohon jati, tidak ada buahnya. Yo, tapi diambil kayunya aja. Ada lagi udah tidak berbuah, tidak rindang, berduri lagi. Kaktus ini ya. Hah? Manusia juga ada model begitu. Huh? Masya Allah, ada kaya, mengeluarkan buah, alim, mengeluarkan buah. Ada alim, tidak ngajar, tidak apa. Ya. Tapi rindanglah ala kulli hal. Paham nah ini? Masih kadang-kadang nyugui tamu, masih apa begitu. Tapi ada lagi yang kaktus ini. Waduh. Ya. Ini kita dekat ke sana kecocok nanti itu. Itu jauhi aja kalau model kaktus gitu ya. Alhasil <coughs> manusia dari itu nilainya adalah sama dengan pohonan dari itu dan juga sama dengan binatang dari itu yang paling bernilai adalah yang paling berikan manfaat kepada yang lainnya wallahu